Wairil mamdubi alaihim warahmatullahi dados niki niku nggih kula eh, akhir-akhir niki secara amdan niku memperbanyak jadi saya ulang lagi di akhir-akhir ini kalau secara amdan, secara sengaja sering memperbanyak naskah sing salah Jumatan teng satu kampung binaan ya, sing jumlahnya itu dunal arba'in. Uh, yang jumlah penduduknya itu tidak sampai pinten 40. Uh, eh, niki penting saya utarakan dan sebetulnya juga nanti nggak jauh-jauh dari apa yang pernah diyakini ya diyakini oleh kitab Fathul Mu'in beliau mengutip pendapat Imam Bulkini bahwa kalau ada satu kampung yang jumlah penduduknya tidak sampai berapa 40 kampung itu ya boleh Jumatan meskipun nggak sampai berapa 40 terus ngeten gitu kalau suka nih ya saya sering eh, diberi pertanyaan begini. Saya punya temen, dia di pedalaman Kalimantan. Dulu sekolah itu rata munggah. Gak tahu munggah ya pemenang ranking munggah ya benar Tapi bagus barokahnya begitu dia itu ikut kerja di pedalaman Kalimantan. Kalau dulu disebut ilegal logging, jadi dia ya pokoknya manfaatkan kayu hutan mungkin oleh negara disebut maling tapi kalau oleh santri ya manfaat rahmati pangeran dulu dulu singkat cerita itu dia karena santri dia ada jumatan tuh tidak enak mau jumatan nggak sampai 40 juga tidak mustautin singkat cerita dia tanya saya zaman itu masih pakai surat dia sebetulnya masih setengah-setengah ingat kalau di Mu'in di Bakrib itu harusnya sholat duhur kalau nggak sampai 40 kan sholat nopo duhuran mereka sholat duhur tapi masyarakat yang di situ, yang gelem sholat, yang mau sholat itu menolak. Alasannya, Pak, Pak Kiai, Jumat Jumat kok duhur. Kalau Jumat Jumat ya Jumatan, Jumat Jumat kok duhur. Mereka tidak mau. E, terus saya bilang, ya sudah Jumatan saja kata saya gitu. Jumatan saja kata saya. Gitu. Ya terus Jumatan sampai sekarang. Nah tentu saya sebagai apa orang akhirin, orang akhir mencari pembenaran itu di kitab Fathul Mu'in terus kalau sekarang di kitab Tadkirun Nas yang sekarang populer itu kitab Tadkirun Nas disarang dipakai di, di internasional dipakai uh, eh, fatwanya Habib Al-Habsyi itu. memang ya menyuruh duhur bukan bukan apa menyuruh apa jumatan bukan bukan duhur nah ini nanti saya bacakan ya ini kalau di Mu'in halaman 40 nah ini apa tasfirul masail atau tasfirul masalah saya utarakan dengan takbir yang mudah kita dapat yaitu di Fatul Mu'in kemudian nanti saya takwiyah dengan beberapa takbir di Iana dan di kitab-kitab sekarang yang dikarang oleh orang-orang yang minna yaitu ahli sunnah wal jamaah dan di ACC oleh ulama-ulama kita yang masih hidup ini kalau wajah, okay. kalau yang di mu'in itu ikut kauluhu bi arba'ina. Halaman 40 yang kauluhu bi arba'ina. Mohon panggil, okay. halaman 40 sing kauluhu bi arba'ina. Wasaniha wukuha bi arba'ina mimman tan akidu bihim al jum'ah. Mohon kepanggil, okay. Ini kiai tak kongkon, kalah tuh. Kalau wajah ya. Jadi mulai sekarang nanti mengkaji babul Jum'ah karena ada banyak masalah. Syarat sahnya Jum'ah adalah uha bi arba'ina, tumibane Jum'ah bi arba'ina kelan wong patang puluh miman tan akidu bihim al Jum'ah. Miman sanging wong tan akidu kang dadi sah bihim kelawan man man sing jumlah arba'in wa al Jum'ah tu Jum'ah walau mardo senajan to orang-orang sakit. Maksudnya goya walau mardo gini dalam logika fikih. Ya. Jumatan itu disahkan oleh orang yang wajib apa disahkan oleh orang yang nggak wajib? Enggak yang rodo eling-eling tahu ngaji, semua santri pedotan lah, pokoknya rodo eling. Yang bisa mengesahkan Jumatan tuh yang wajib Jumatan, apa yang sunnah Jumatan? Nah, itu kriminalis sampai ngaji rahatam itu kasus. Karena sekarang orang sakit itu wajib Jumatan enggak? Enggak. Makanya di sini disebut walau mardo jadi goyah walau mardo. Meskipun orang 40 itu semuanya sakit yang harusnya berstatus tidak wajib Jumatan. Ya, ya, Sekarang mungkin yang alim tenan. Ya, orang sakit itu wajib Jumatan ndak? Enggak. Tapi kalau Jumatan 40 sakit semua itu Jumatannya sah enggak? Salah. Berarti Jumatan bisa sah oleh orang yang sebetulnya ada tidak wajib. Nah, Mulanya tiga ya walau mardo meskipun yang 40 itu semuanya sakit karena mardo itu jamak jamaknya marit. Celeng Dani alfiyah Pak lali wasfin kakotilin wazamin. Jadi maridin mardo kotilin kotla zaminin jamna Pak Lai itu alimaan saya kunungkum minkum nabo mardo. Mardo itu maknanya orang-orang yang sakit. Saya itu bawa amplop itu udah amplop uang ini, amplop takbir. Nah takbirnya itu agak aneh. Mana belum cukup Pak ini. Belum tipu kayak orang alim masih itu. Roy duit ini us parah. Mana? Sawalang saya ulang lagi ya. Di bab Jumat itu ada beberapa hukum yang unik ya. Saya ulang lagi ya. Jumatan itu bisa sah, itu normalnya kan orang yang bisa mengesahkan apa? Jumat. Tapi di sini dikatakan walau mardo, meskipun mereka orang sakit. Padahal dalam status hukumnya orang sakit itu ada wajib apa? Jumatan. Suamin hum setengah sangking al arbaun al imamu te imam. Sekarang misalnya gini, walau kan umpomo ono sopo ahlul jum'ah iku arba'ina patang puluh, fakot, pas patang puluh. Wafihim lan khali iku ing dalam arba'in umiyun tewang umi wahidun kang siji awak saru tawale akeh. Kosoro kang pepeko taksir lo. Kosoro kang pepeko sopo umi vita alumi ing dalam belajar lam tasih hamong korasa po jum'atuhum jum'atane arba'in megolibut lani solatihi kronok Batali salate umi umi sing kosoro vitalim Berarti dihitung fayang kusuna kau dianggap kurang sopo alar baun Jadi kalau orang 40 pas kok salah satu itu batal, balik batalnya karena ngentut atau diantara mereka ada umi yang nggak mau belajar Quran kemudian bacanya itu salah dan dia ketika salah punya kesempatan belajar tapi tidak mau apa belajar namanya kok kita alum dia pepeko ya Pepeko itu disalahkan syariat, maka itu juga nggak sah. Tapi wa amma idalam yukosir al umiyu fita alam fatasi hal jum'ah mukamaja zamabi syekhuna fi syarhai uba Ketika orang umi itu tidak taksir fita alam fatasi kamu disah opal jum'ah tu jum'ah. Kama jazamabi syekhuna fi syarhai uba wal sebagaimana keputusan Syekhuna yaitu Ibnu Hajar dalam dua sarah yaitu sarah kitab Ubab dan sarahnya kitab apa? Al-Irsyad. Tabaan di majazama fi Syekhu fi Semua Semakala fi syarhil minhad la farqa huna baina ayyukassira al-umyu fi ta'allum wa alla yukassira. Wal farqu huma ghairu qawiyyin. Tapi kata Ibnu Hajar dalam sarah minhat <laughs> cek umi ta'allum cek ora cek taksir cek ora wis padha rasae. Intaha. Walau nakosu fiha batolat au fi khutbatin lam yuhsab ruknun fu ila hala naksihim li adami samaihim lah. Nah sekarang masalah khutbah saya terangkan ya. Sekarang misalnya khotib itu khutbah. Itu syaratnya mendengarkan orang 40 apa orang 40 itu dengar? Enggak, syarat wajibnya itu memperdengarkan apa orang 40 benar-benar dengar. Ya tenang ini latihan latihan cerdas ya. Yang wajib itu memperdengarkan apa orang tua harus dengar? Yakin? kecuali sowo. Ini kiai tapi untuk dereng untuk sertifikat. <laughs> Enggak eh, meyakinkan. Kalau isma dulu itu yang termasuk jadi masalah besar zaman abadnya Said Muhammad Said Alawi itu masyur. Eh, apakah boleh khutbah pakai mic seperti ini? Karena yang, di, yang didengarkan mustamiin itu suara mic bukan suara kiai. Justru dengan pakai mic itu kan lon-lon. Kalau pakai mic banter kan kayak wong perang. Sekarang yang didengar orang-orang itu suara mic apa suara Pak Kiai? Pak Kiai, dunda. Ketika orang khutbah dengan mic itu, suaranya rindik apa enggak? Pelan enggak? Pelan. Lalu yang jauh kok dengar itu karena apa? mik itu yang didengar suara kiai apa suaranya mik aku loh <laughs> kok dake kan Nah ini diskusi, ini kan masalah ilmu. Ilmu itu butuh konsensus. Dulu Rasulullah kalau ngajar ya seperti ini, tanya. Aro'aita, di Quran juga banyak. Kul aro'aitum, memang e, mustame itu diberi hak, memberi pen, pendapat. Makanya di Quran tuh banyak kul aita aro'aita aro'aitum aro'aitani kalau kanji Nabi zaman Sugeng tuh sering. Sekarang ndak kiainya rapati alim rawatinya perhatinya ali takok ngono. Berarti ya. nak ditentang nopo? murite kok ilmu ya. Dulu tuh biasa Nabi Iya Nabi kalau kalau diskusi itu seperti itu. Ya kadang dibantah karena misalnya masyur al qatil wal maktul finar yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka. Sahabat ya usul. Cara ini mensomasi. Hada al qatil ya Rasulullah fama balul maktul. Oke okay lah kalau yang membunuh di neraka, masa yang dibunuh juga di neraka? Mereka yang mensomasi, padahal Rasulullah yang ngendikan. Tapi Nabi kan nggak mungkin kehabisan ilmu, ya tenang saja. Sampai disomasi ya takobalawa minna minkum. Terus Nabi ngendikan innahu kana harison ala qatli sohibi. Sebetulnya ketika sesama muslim duel, tarung, semuanya mentalnya kotil. Dua orang muslim duel, tarung, sama-sama bawa pedang, itu semuanya mentalnya kotil. Yang maktul nasibnya sial saja, dia terbunuh. Tapi sebenarnya yang maktul ini kan karena nasib, mentalnya kotil dak. Ya setiap dua orang muslim duel itu mentalnya kan pembunuh semua, ya enggak? Ya, ya mentalnya kan pembunuh semua. Cuma yang satu sial ter Makanya Nabi ngintikan al-qatil wal maktul finnar. Yang bunuh maupun yang dibunuh di neraka. Kalau sahabat itu kan langsung mensomasi pikirannya sahabat, maktul itu mazlum, maktul itu korban. Kenapa harus di neraka? faham ya? Makanya tanya, kenapa? Oke ya Rasulullah kalau kotilnya di neraka, lalu dosanya maktul yang sebagai korban apa? Terus Nabi jawab, innahu karena harison ala kotli sofibih. Karena yang maktul ini, yang terbunuh pun mentalnya pembunuh. Paham ya? Kayak rebutan pacar nonton. Mentalnya sama-sama nelikong temannya, cuma nah sing kalah ora perlu mbok sakake ini dia juga pecundang juga. <laughs> Petarung juga, cuma nasibnya sial saja. Nah itu lah itu itu ilmu ya. Ilmu itu memang kadang didiskusikan. Setelah itu kan kelihatan oh iya ya. Ternyata yang maktul itu mentalnya juga kotir. Ternyata yang terbunuh mentalnya juga pem. Makanya sama-sama di neraka. Karena amal itu dihitung dari niat. Niatnya. Yaitu aro'aita aro'aita. Terus di fikih paling masyur ya. Saya sering utarakan itu. Beberapa sahabat tuh saking nggak punya uangnya. Pelem itu cek pentil ya didol, kurma cek pentil ya didol. Cara semongko dereng mateng tesih pelonco gitu dan itu kebutuhan ekonomi singkat cerita ketika Nabi rawuh ke Madinah tradisi orang Ansor masih seperti itu padahal Nabi inginnya jual beli itu gak ada yang boleh rugi baik ya gak boleh rugi mustari juga gak boleh Nabi melarang itu besar-besaran gak boleh seperti itu gak boleh itu horor itu menipu mereka bilang ya Rasulullah ini kebutuhan kita kita sudah butuh uang maka kita butuh menjual meskipun kau butuhi solafiyah sebelum nampak baiknya apa tamroh tadi tamroh atau samroh ya samroh saja yang umum apa makanya samroh itu apa buah tapi kita sudah butuh uang itu Rasulullah itu luar biasa cara membuat logika langsung mereka dibalik aro'aita in mana awahu at-tamroh fabima yastakhillu ahadukum mala akhi bagaimana kalau Allah kemudian menghancurkan mangga itu atau semangka itu atau apa saja ijek pentil ceblok kabeh Ijek flonco wes gak jadi semongko kate kue wis kadung nampa duwike kancamu sing tukune tuku semongko. Sekarang tengkulak itu tuku pentil apa tuku pelem? Ayo jawab. Asumsi harganya itu harga pelem apa harga pentil? Pelem. Dengan asumsi pelem wani nebas rong juta. Nah asumsi ini pentil rong atau saya kan? Sing doyan pentil. Sopo apa tiga macun tapi cilik-cilik duntal. Nah, tidak sama tawari fakir waras ya ini. Palate. Pentil gede nih sak menten pentil pelem. Ketika sak pelem dituku rong juta aku tuku pelem atau tuku pentil? Nah, baik ini wis menjual, alasannya ya wis butuh duit. <laughs> butuh duit ora gua alasan, Kang. Agar wong ya. Wong mati wis mati wae cek ngel-ngel wong biayai nek jenenge wong menusa. Mesti kabeh wong butuh duit meh mati mawon. Oke. Berarti belinya pelem apa pentil? pelem regane rong juta kok nak pentil satu sewu ora payu kan Wah, sama tak kayak pentil pelem Di sana diuntal kan. Hmm, dipangan juga kecut. Nah, kata Nabi menyadarkan orang Ansor, kalau kamu beli dengan harga, kalau kamu jual dengan harga pelem, kemudian pentil itu kena angin ceblok kabe. Terus kue mangan duit, kamu stari, kau tengkulak itu atas nama opo. Fabi Fabima Lu ahadukum mala akhi. Lalu kue kok doyan duwe dulurmu itu atas nama dulurmu to apa? Wong sak ansor nangis kabeh sadar iya ya. Ya, yang punya pelem tadi kan dapat uang 2 juta. Karena menjual kok pelem <laughs> itu penting. Tapi rego pelem. Lha iya kok asik ditol iku pentil. Rego pelem. ya kena Angin terus dari Nabi terus kue mangan duit itu atas nama opo. Atas nama adol pelem mau ora di pelem. Atas nama adol Pentel lagi kira-kira mustari di doli pentil kan yura ya gelem. Terus kue itu terus untuk duit itu atas nama opo. Nangis bukan Ansor. Ya itu baru kayak aro aita aro aitum orang dilatih ber berpikir aitum in mana awahu at-samroh fabima yastakhillu ahadukum malah akhir Umpama Allah menghancurkan buah sing rong dadi mau. Kowe kadung nampa dhuwit ku atas nama apa? Nangis wong ansor. Itu makanya di Quran sering ada aruni, aroaitum. Dan ini maksudnya eh, sebaiknya kalau ngaji itu mustamek mendengar itu diberi hak nih Oke, tapi aja terlalu kok wong kampus. Mendisomasi bagi ya ini. Nak ranyo masih jadi gak kritis repot adat kampung. Nah, iya, ada santri juga kadang kegoblokan sange sami nawa. Tona kiai ini keliru ya sami nak. <laughs> Akhirnya kiai ini nolani faman wal jaro dalan ing lawang. Ono santri ini tahu ngaji. Teng kitab pulau walang, bah, Lha <laughs> iya cung walang sing nempel lawan, <laughs> Mergo kalah kiai ini ku Wal ardi lan bom. Teng kitab kula bumi, Pak. Lah ya bumi sing kena Tapi ini kenyataan. nyata lho. Kula nate ndek kanca ngaji sorokan mbek kiai iku. Faman saroko albedo taing anduk yakin kok kula. tulisan pegon anduk mbek ndok kan padha. Dadi dene ana albedo ta iku randek teng Anduk. Takok kula, Gus, lho dhisik ku sono anduk tuh. Lah kok ora lagi wong nyolok kandu. <laughs> Repot. Napa albedo ta ngono? Kandu. Kok tulisane tulisane tegon nek anduk mek ndok kan. Waduh. Mana ana wong khotib muni. Sakniki kathah tiang main gruncung. <laughs> Tulisan pregon kroncong dekne musik kroncong. Lah dekne tulisane kan nganggo wau diwaca keruncung. Segera <laughs> Arab Oh, kok apa bah gruncung. <laughs> Agene ora paham. Ya saya ulang lagi ya. Di bab Jumatan itu unik ya. Ketika orang 40 itu sebagian almardo yang harusnya agak wajib apa? Jumatan. Itu pun sah. Nah, sekarang kalau tak balik, perempuan itu wajib duhur, enggak jawab saja. Wajib lah, dhuwur goblok. Dhuwur. Perempuan wajib duhur, dah Wajib. Terus ketika perempuan ikut Jumatan itu wajib duhur lagi apa cukup Jumatan itu? Nah, itu kan unik. Padahal wajibnya dia duhur apa Jumatan? Nah, itu kan makanya di bab Jumatan hukum itu unik semua. Perempuan itu wajibnya kan Jumatan, apa duhur? Katut goblok kau gara-gara. Nah, rilek nasi. Ya tadi pakai aroita, tidak apa? Ikut tradisinya Rasulullah aroita. Perempuan itu wajibnya apa tadi? Dur. Jumatan nggak wajib kan? Nah, ketika dia Jumatan itu wajib ngulang dur tidak? Tidak. Berarti melakukan sesuatu yang nggak wajib menggugurkan Hal yang wajib. Aneh enggak kalau dalam kaidah fikih? Lah ya ini kan berarti per, eh, ulang lagi ya perempuan wajibnya duhur. Jumatan wajib enggak? Tidak. Setelah Jumatan wajib ngulang duhur enggak? Tidak. Berarti kan melakukan sesuatu yang enggak wajib tapi menggugurkan hal yang wajib. Nah, ini pakai Jumatan itu bulat kan. Mulane akeh wong ra iso iku ojo salah to, yen bulat. Ya hukum Jumatan banyak yang unik. Alasannya apa di sarah-sarah fikih itu? Alasannya gini dok. Li anal jum'ata askotot al fardo anil kamilin. Fali an askotot an kamilin awal. Alasannya ngono dok. Jumatan adalah ibadah yang keren ya. Orang-orang yang sempurna, maksudnya sempurna itu akil balik rojul, sebenarnya rojul akil. Ini kalau dalam fakir disebut rijalan kamilin, orang-orang sempurna sempurna. Mulai sing priwon tanpa sempurna. lanang tenan Pak Basori Mas Dora priwon. Ora koyo Hamdani ini. Oh, cara wedok kurang lanang sama aja. Ya Jumatan itu ibadah yang hebat. Mergo li annaha asqatat al anil kamilin. Mesti fardo duri anil kamilin. Jumatan itu ibadah yang bahkan menggugurkan fardunya zuhur dari orang-orang yang sem sempurna. Pak Basori, Pak Basri, Pak Ali, Pak semua ini kan coba tamu ini duhurnya gugur semua enggak? Gugur karena melakukan kalau orang-orang sempurna saja verdunya bisa digugurkan oleh Jumatan, apalagi orang yang enggak sempurna yaitu perempuan. Jadi logikanya bukan logika Ya ya tadi wajib tidak wajib tapi li'anal jum'ata itu askotot al fardo anil kamilin. Fali antas kuto anwiril kamilin mimbabi nopo Allah Kata Jumatan itu bisa menggugurkan wajibnya zuhur dari orang-orang yang sempurna. Apalagi orang yang tidak sempurna, malah buyute gugur. Itu logika yang dibangun orang Tapi tentu kita ngikuti tradisi guru-guru kita. Biasanya guru-guru kita itu rondo-rondo anti naung wedok nopo jumatan. Saya ingin kota terakhirnya jumatan, jadi ya repot. Ya. Sebenarnya kalau zaman Nabi itu perempuan itu sholat terbaik di rumah, tapi sekarang kan nggak mau juga di rumah. Rabu Juni terus kan juga senang eh, seneng metu, sholat lah senang apa? Senang seneng bujuni <laughs> Oh, Sultan nggak boleh bagak no. <laughs> Jadi di bab Jumat itu banyak yang unik. Nah yang penting saya mohon teman-teman ini menguasai ya, terutama yang masih anak-anak. Karena logika seperti ini itu kamu tahu fakihnya anda ini sudah kadung ahwalu masyayihina setahu kita guru-guru kita tidak pernah mewajibkan ada sama perempuan yang kadung hadir di Jumatan saya ulang lagi ya guru-guru kita entah itu orang-orang alim Jakarta atau Habib-Habib Jakarta yang di kota terutama ngalami ini kan di kota setahu kita guru-guru kita tidak pernah mewajibkan mengulang duhur pada perempuan yang sudah kadung Jumatan tapi kita harus ngomong kadung terus karena sebenarnya ini tidak tidak tidak tidak tidak syariah. Paham ya? Perempuan Jumatan itu tidak tidak syariah, tidak musyarrah, tidak disyariatkan. Tapi kalau kadung ada kan kita harus ngomong. Taruh saja misalnya gini, zaman Nabi itu misalnya ada perempuan sing engkek jadi hayatin nggak boleh sholat jamaah di masjid. Kalau tidak boleh itu namanya apa? Coba dalam fikih nggak jawab saja. Haram kan? Yang engkek loh ya. Sing seneng bujuni wong lo yang contohnya tadi. <laughs> Kalau orang engkek niate niate sholat ke masjid mereka seneng wong lanang liyo atau engkek lah pokoknya niate engkek. Itu haram enggak? Tapi di cerita-cerita hadis ketika kadung sholat Nabi tidak nyuruh ya ada. Berarti artinya apa? Dia secara salah kan melakukan barang haram itu saja gak disuruh mengulang. Paham ya? Apalagi tadi yang gak haram. Jadi itu fakih, fakih itu ya unik. Makanya di fakih-fakih nanti ada kaidah minal manhi malayubtil. Di antara sesuatu yang dilarang itu tidak membatalkan akad atau membatalkan ibadah tertentu. tertentu. Misalnya ada nidaul Jumat ada kadung adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar terus kantang beli rokok atau beli es. Haram enggak? Haram karena transaksi pas azan itu haram. Terus jual belinya sah enggak? Salah itu di fikih masih banyak. Sesuatu yang dilarang itu tidak jaminan punya akibat batal. Sama. Kalau kadung perempuan jumatan atau kadung jamaah, meskipun dalam konteks tertentu dilarang kayak tadi. Tertentu ya kok sing golek bojone wong mau nih karena kadang ya halal betul. Sing waras kan halal tenan. Ya kok didelok rai halal mek rai. Nah begitu delok tok haram meneh. Nah itu kan jelas nyatanya nggak ada riwayat dari Rasulullah orang seperti ini disuruh apa mengulang ya, makanya ngaji itu yang yang detail ya karena memang hukum Islam itu cara pandang itu apa ya ya seperti itu apa ya pokoknya harus ngaji lah gak iso sama mau lo kok tidak kudu ngaji tapi setelah ngaji banyak saya mohon sekali apapun alim anda dari teks dari ibarat usahakan ngaji itu ahwalul masyayikh, guru-guru kita, kayak apa pilihan hidupnya. Karena mau tidak mau guru kita pun kalah sama konsensus. Misalnya Anda jadi kayak di Jakarta, trennya orang sudah sholat jamaah, perempuan sholat jamaah semua. Jumatan mau apa coba? Kamu larang itu senengannya masjid, dan senengin yang mall yang dugem malah pusing. Kamu syariatkan teks syariat itu sebaiknya perempuan sholat di rumah. Coba. Mau tidak mau kamu kan harus ngambil sikap mengesahkan mereka dengan nyari-nyari dalil. Segelem ra gelem Kayak ada perempuan harus kerja karena si lanang nganggur jadi PNS. Nanti di kantor lanang wedok kumpul. haram no sing lanang yo nganggur, melarat iku yo lara. kemudian mbok haram, lah Pak ya jamin kula tahu. Wah malah lara. Wis ngaramno malah kok jamin uripe. Menengae kok sawangane ganahi. Mungkar, sawangane ki uga kreatif bingung kiai kok bingung memang masyarakat memang mau tidak mau kita ini juga terkoptasi oleh keadaan makanya harus ngaji yang banyak misalnya lagi begini kadang fakir ya lucu ono wong lahir lahir ya lahir ya lahir langsung mati wajib disolat tiga tidak jawab saja tidak, tidak yakin Sing wis bentuk wong lah. Ora gang rung tau urip blas. Siktu lho. Asik tuh sing pokoknya nggak ada hidup sama sekali. Nah, Alam istahilah itu cek enteng kang misalnya orang nangis bengok tapi mengkis mengkis cek itu kan koyet yang tidak mengikat jadi orang fakir itu ya orang wajib disolati, alasannya lucu alasan itu. Mergo sekarang darani salat itu nyolati mayit. Lah mayit itu berarti tak urip. Lah itu rata tak urip jenenge ya orang mayit. Jadi jenenge kita tulah menu sepotong daging. Itu fakir kadang nyuruh rumah no tenan. Lucunya menaik ini, orang melahirkan itu wajib mandi ndak, Wajib kan? Ya, Wilada, termasuk yang yang menjadi wajib mandi kan keluar mani, iltikaul ditanen terus melahirkan. <laughs> Dari fakir-fakir tak takoi. Kenapa sih melahirkan kok wajib mandi? Alasannya lucu. Li anal walada maniun mun agidun. Mereka anak iyo hakikote mani sing menggumpal. <laughs> Lah iya, uang metu mani jadi apa? Enzal kan? Wajib mandi dak? Wajib. Lama anak itu ayo mani. <laughs> bapak tak rumah-rumah. Tapi raiso bantah, Lucu nih uang raiso bantah. Hamdani rontok tak kono musim sing ora. li anal mania apa li anal walada maniun munakit. Sekarang orang enzal keluar mani itu aja mandi dah. Wih keratu memahani memani ya. Tolong kilo. <laughs> Ini mani yang sudah menggum. Kadang-kadang ulama ki. Bah, sepo-sepo ngantikan ngono tapi gak iso bantah. Wong gue sih kayak iso bantah taslim kan. Oh taslim kan. Mani metu sak encrit e wajib. Aduh iki sak pirang kilo ben. Oh bayi ini Pak Bosor 5 kilo kan. Piro? Piro wani? Ini primatur ya, sak kilo. Nggak biar sampean mengasiki ilmu ya. Jadi uh, saya sengaja ilmu itu harus dibikin asik. Dulu Rasulullah itu kalau ngintikan fikih ya rilek. Kadang sahabat ya bantah. Tapi bantahnya itu bantah istibian apa cari kejelasan, istibana. Enggak apa-apa. Tapi bagus itu <laughs> baca Rasulullah itu kalau ngintikan itu sederhana tapi itu Ya Rasulullah kita menjual buah sebelum kelihatan baik. Itu karena kita butuh uang. Kata Nabi, gak apa-apa kamu butuh uang, tapi yang membeli itu ya butuh badi, butuh iwan. Jadi jual beli itu iwat, ada penggantinya. Lalu nak pentile ku rusak, terus sing tuku kue ku untuk apa? Terus kue mangan duit ku atas nama apa? Akhirnya orang-orang Ansor sadar semua. Semenjak itu nggak ada transaksi jual beli buah, kobra budui, solahiha. Terus orang nafaknya ngarang, ngarang tadi. Jadi makanya karangan-karangan fakih itu ya istimbat semuanya masrob dari min aini oh, dari mata sumber Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebut wakuluhu min Rasulillahi multamisun khurfa min al bahri aruswa minat diami. Bukan kalau terus nongi. Sumakola fisakhil min intaha. Terus tuh nanti dong. Fa'in adu koriban urfan jajal bina alama mato. Mohon kula waca sing far'un iki sing masalah Jumatan nggak sampai berapa? Setelah far'un itu satu dua tiga empat. Nggih, setelah far'un baris keempat. Nggih, setelah far'un baris keempat pinten 1 2 3 4. Wasu ilal bulkini Imam Bulkini ini gurunya Imam Suyuti. Wasu ilalan den takoki perso al bulkini Imam Bulkini. Mohon pun ya. Wasu ilalan dan suwuni perso sapa al bulkini Imam Bulkini ya. an ahli koriatin. Sangking ahli desa layat luhu kang ora tumeka apa ada duhu apa jumlahe ahlul qaryah ora tumeka arba'ina ing 40. Hal yusalluna ana ta salat sapa ahlul qaryah al jum'ata ing jum'ah dzuhur atau ta zuhur. Fa ajaba mongko jawab sapa Imam Bulkini rahimahullah yusalluna dzuhur. Salat sapa ahlul qaryah adzura ing dzuhur ala mazhabis Syafi'i karena nggak sampai 40. Tapi kata Imam Bukini wakot ajaza dan teman-teman ngolehno sopo jamun sebagian besar, sekelompok besar minal ulama isaim pro ulama mereka membolehkan ayu solu yang to sholat sopo ahlul korea al jumata eng jumat. Terus jawi Imam Bukini bahwa utawi ik, hadal kaulu iku kawiyun kuat. Ini penting makanya saya itu uh, nyesal sekali ya. Saya hidup di Indonesia dalam konten ini itu agak kecewa. Kecewanya gini, takbir ini kan ada di Fathul Mu'in. Seorang lagi ya, takbir ini kan ada di Fathul Mu'in. Yang notabene itu pegangan ulama seluruh Indonesia. Tapi gara-gara ngaji rahatam, itu nak ono desa binaan wong rong pulau, wong selawe, tapi jumatan dora oleh. Alasannya orang-orang Orang berapa? 40. Ini itu naif sekali, makanya saya saya masyurkan takbir ini. Saya ngaji di Jogja, di Bojonegoro, di mana-mana takbir ini saya masyurkan. Karena saya kecewa berat. Itu kan ketok ngaji rahatam, ngaji ini orang hatam. Orang tok tati Kira tati tati matun. Umumnya kayak gini. Tati matun, ini usum-usuman. Kayak matun atau tati matun? Nah, sama nutup. Saya bantah-bantahan menang di. Oh, ragu orang bantah-bantahan. Tapi juga gelut bantah-bantahan. Tidak gini saya ulang lagi ya. Ini memang penting saya utarakan. Saya itu pernah ya zaman sering ke Jogja masih lewat Purwodadi itu ngebis pakai ban double saya ulang lagi saya itu sama santri dua dulu ketika sama merantau di Jogja itu aku selamat paham dan aku melarat lah mulai disini merantau bawa santri ya mesti langsung melo orang wis melarat terus gak duwe santri loro kan yakin wong ngalih berarti santri loro orang perkara ana sikit bayar harus diulang kan orang iso ngaji ya cuma di loro orang kok di debutan santri loro main ekonomi mijeti atau diulang ngaji <laughs> ngulangi ratau amin ngongkon oh kriminal Ya ngulangi nanan ngongkon nih. Nauzubillah udah geman Kudu ditobat nogi. Itu sampai pertengahan Purwodadi itu Aku mergo aku itu badal fajri secara hukum itu wajib jumatan. Padahal saya dari Naruan, dari Rubang kan jauh sekali. Mandek saya, Pak Bandebel itu mandek. Masuk sekitar setengah kilo itu ada masjid. Imamnya mau Fatihah yura ya fase makmumnya mau limolas ulas aku mbek santriku telu wolulas santriku loro ya ada balik loh dia ini rakyat ada kok santri ini balik loh santriku balik koyo hamdani hamdani modeli kotok jadi ngaji ini orang takut tapi kotok kotok itu pokoknya orang arbain kodok iya ada loh <laughs> aku mendingan gak aku gak iya ada alasannya jenis ya alasannya aku kenal pangeran gue kenal Aku yakin pangeran mesti ridho wong ning desa terbelakang ini kok wong-wong kepengin gawe jumatan. Pangeran sing ke atine atus wong latihan jumatan ora mbok hakmu rasa. waktu tunggal ana wong latihan cacilik latihan mlaku. Ora sah mlaku sing bener ngene iki. <laughs> Wong cacilik kok mlaku bener. Mas yo gedadap-gedadap wis prestasi. <laughs> Paham ya? Wong desa terbelakang latihan nggih Jumatan Mbak Rani ras. <laughs> latihan kok mau anggap rasa. <laughs> Jadi nggak latihan ya sah terus ayo. Nah sebetulnya kecewa saya itu bukan urusan itunya ya. Dia ngaji mu'in, saya pun ngaji mu'in. Tapi kenapa yang terkenal tuh hanya syarat sahnya Jumatan, hanya Arba'ina. Rasulullah itu yang paling terkenal. Itu kecewa berat saya. Kenapa saya kecewa? Karena takbir yang membolehkan dunal arba'in, nggak sampai 40 itu ada di Fathul Mu'in lo nak nak anane ni anah ra roh pantes lah wis sarah. Utawa minhajut talibin serapati kenal. Pemene anane ning kitab sing aneh-aneh. Al wajiz misalnya, malah duwe we ora. Padahal kitab induk fikih dulu sebelum ada mu'in, ada takrim itu al wajiz. Mereka yang bisa memuhtasorkan karangan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu Imam Muzani. Tapi Imam Muzani yang bisa memuhtasorkan itu Imam Haromen. Setelah Imam Haram yang bisa memuhtasorkan fikihnya itu Imam Ghazali. Jadi ini Al Wajiz. Dan tidak ada kitab kecuali Ngindu Al Wajiz. Termasuk kitab Muharrar, kitab Minhajut Tolibin semuanya Ngindu Al Wajiz. Terus Al Wajiz lama-lama disulap sampai Imam Rafi'i jenenge Al Muharrar. Al Muharrar disulap sampai Imam Nawawi jenenge Minhajut Tolibin Minhajut Tolibin disulap sampai Zakaria Al Ansori jenenge Manhajut Tulab. Jadi yo ya dagelan lucu-lucunan. Min hajut talibin, metodenya para pencari ilmu. Mas dari dirubah raminhat tapi manhat. Tos talibin jamak mudakar salim dirubah dari jamak taksir tulab. Kan kadang ulama ya guyon tay, Lah ya min hajut talibin disulap jadinya manhajut tulab. Terus bedanya apa sih? Mas dari boleh minhat, boleh manhat. Jamaknya tolib bisa tulab, bisa tolibin. Tapi kau murah roh ngaji, wah ini kitab yang berbeda-beda piye. minhajut tok si tak minhajut Lalu kalau nu kagum tenan be Quran, Quran nu ngetonon ahli bahasa, nyebut uang kafir itu berkali-kali. Orang kafir itu kan jumlahnya banyak. Kadang diredaksikan alladzina kafaru, mereka yang kafir. Banyak apa sedikit? Banyak. Terus kadang dijamakkan mudakar salim, kuliah ya ayuhal kafirun. Kadang dijamakkan taksir. Ula ika humul kafarotul fajaroh. Kafir kufar. Ya sama-sama ada kan. Di Quran kufar ya ada. Kafirun mudakar salim ada. Kafir kafaroh kotilin kotalah. Wasya'ah nahu kamilin wakamalah Kamilin kamalah kafirin kafaroh fajirin fajaroh. Quran pakai itu semua. Ula ika humul kafarotul fajaroh. Lan kulo niku apal Quran niku seneng, tambah suwe tambah seneng. Ora tambah bingung. Umumnya wong apal Quran tambah tua kan tambah bingung. Mergo mikir utang anak bojo masuk. Nah kula mboten, niki Pak Bos cerita ijazahi Pak Bos. Kulo tambah tua tambah seneng karena tambah kagum. Quran itu untuk menjaga balaghahnya itu bahkan nggak mau e, satu ala namatin wakit satu metode karena tahu di antara kelebihan balaghah itu tafanun bervari sehingga jamakkan Quran, jamakkan kafir saja itu alladzina kafaru yang menunjukkan jamak. Paham ya? Kafirun yang menunjukkan jamak, kufar yang menunjukkan jamak, kafaroh yang menunjukkan. Ya tadi kayak ula ika humul kafaratul fajar. Saya ulang lagi ya. Nah menurut saya, andekan para kiai, para santri-santri itu menterkenalkan takbir ini, itu penting sekali takbir ini, mendesak sekali untuk diterkenalkan. Kan banyak santri pedalaman Purwodadi, pedalaman di Kalimantan atau bahkan di Rembang sendiri ada daerah Sale, di atas gunung itu sebagian ya santrinya Bapak. Itu ya dulu Jumatan hanya orang 17. Kalau kita tidak mengesahkan, bagaimana mungkin mereka latihan gawe wong patang pulau, wong sifat pitulah merasa. Artinya, apa bina latihannya wis difonis. Google itu itu kalau orang uang lek latihan melaku melaku nih cek kudu tiba melaku ini gak sah langsung melaju maraton <laughs> cuk kacau kecewa saya apa mereka lucunya tidak mengesahkan alasannya tak berdimuin ah, itu jenis jumatan ku arba'ina terus tak kok, itu muin sing di kalau saya mengesahkan yo ya tak bermuin rumah samu tak ber Ya itu tadi karena nah itu kecewa berat. Itu tadi. Lah ya mereka coba ketika mereka tidak bilang salah sanya apa coba? Karena di muin itu sarannya sanya Jumatan. Apa? Lah ya muin sing di. Ini yang cerita ke kitab. Lo kalau adanya di masmuk gak roh pantas untuk maju larang tenan. Pituli jilid. Zaman kalau tuh gue serong juta pitung ngatus. Karena saya ini nggak ngetekno pedet. Gak sudah bayar cicilan BPKB. Kalau takbir itu ada di majmuk, nggak tahu pantas. Adanya di muin. Makanya takbir ini saya mohon sekali diterkenalkan sehingga desa-desa binaan yang latihan gawe jumatan kita sahkan ben kiainya yo ya seneng masyarakatnya. Dan neng dinggon gede kok cilik, cilik wis ra disahno kan kacuk. Ya iso gede kang mati cilik. Makanya menurut saya seperti itu sebaiknya jangan iada. Kalau iada kesannya ini masih tidak tidak sama. saya tidak mau iada. Saya bilang aku gak gelem iada kang, Ke iada ngerotok sudan untuk pangeran aku mau. dan arah ditompol ben arah ditompol lah. Semutin khusnudan. Karena tadi kita butuh menterkenalkan ini kan banyak kampung-kampung yang coba di perumahan di Jakarta, gak harus di kampung, di perumahan Jakarta, di Jogja, saya sering. Misalnya ada perumahan pertama, dan itu oleh pengembangnya langsung ada masjid. Saya ulang lagi, langsung pengembangnya ada. Ternyata di kampung situ ada 40 kakak yang muslim hanya 60 persen, yang gelem sholat jumatan mau telung puluh persen. Lu bareng latihan mau uang tolong puluh mbak Arani. Uang orang Wong nurah nurah belas. Ning tengah kota kayak uang udah, kayak uang riba, kayak uang rentenir, kayak gon maksiat tolong jumatan mbak Arani. hatimu lu putar nuranimu ngono lha sebenarnya nak pangeran tersinggung lha ya, yo cuma nongong wong sujud kok lho nak bahasane jumatan rasa cek pantes lha ya, yo wong sujud kok mbok orang. ora sah berarti sujud itu problem takoki pangeran ngono ki iso jawab ayo ayo sing ning hamdani iso jawab oh neraka yakin ya Nah pertanyaannya Jumatan cek pantas ra disahno. Nah pertanyaannya kowe wani ora ngesahno sujud. Oh, dolim, dolim besar. Wong kok ora ngesahno. Ayo sapa sing wani? Wo sujud tuh keren kan. Pertama ono ikra ya wasjud. Maktari. Sumpah kowe diumumno ning masar. Iku ono Kiai Hamdan gak ngesahno sujud. Iku neng Serpong ono perumahan anyar sing Jumatan tolong 30 mbek Hamdan itu hukumi gak sah pengiran. Celuk Hamdan. Itu tahu ngaji mu entar nate Gusti. Hatam boten. Lah gara-gara dia boten terus dimaklumi ya wes arah hatam ya. Mergo nak hatam ana tabir iki ngono lho. Yang membolehkan atau mengesahkan Jumatan gak sampai 40. Jadi gue nak takoi pengiran sampai jawab enggak khatam loh gitu ya. Karena ini satu-satunya cara dimak dimaklumi di Ngepuro ya. Ya soalnya takoi muni apa? Khatam orang bosan. Sing tegas ya, Bro. Lara Lara botol kata mau kecangkeman. Lah itu masalah botol kata, tapi khatam, problemnya itu takut takokane orang kata kok kecangkeman. Nah, itu ceringan tapi kalau cek ringan, insya Allah, gemkut di pengeran. Nah, yang jelas kalau nu gak ada niat saya, gitu niat saya sangat ya. Ojo geman membatalkan institusi ibadah. Sing masyarakat ini sudah rindu sama Allah. Saya tadi saya punya teman di kedalaman Kalimantan. Lejo yo iya, aku mergawe iku wis ilegal loge. Negara nganggep aku iku ilegal loge. Kok kangen pangerane kok rawol oleh. Maksudnya kangen pangeran kumpul-kumpul bek konco yuk Jumatan nih gugus kok ora oleh mau perkara rasa mergo patang puluh. Lah aku mbok kono apa? <laughs> Aku wis aku nang Jawa ibu wis sasah. Wis iki kiai muni Gus Untungnya kula nu terkenal. Artinya terkenal agar kiai bantah-bantah perkara ngono agar Jumatan rong kula. Sapa sing ngesano Gus Bak meneng rata-rata. <laughs> Tadi ana ana barokahe. Nggo weden-weden. <laughs> ya anak hikmah itu. Tapi Ustaz, sama sekitar Hamdani, sama Hamdani. <laughs> malah panas, yakin malah panas. Jadi, malah seru ya, tak jamin malah. Ya kan kali yo. Kira-kira tambah seru tak tambah taslim. <laughs> ya kalah brand, ya kalah brand. Orang-orang brand ya mari. Nah sebetulnya brand yang mengesahkan itu kitab Fathul Mu'in Dan Imam Bulki ini untuk ulama macam-macam Beliau itu gurunya Imam Suyuti Sopo sing raro alime Imam Imam Suyuti ngalim ngono iso ngarang itkon Iku mergo lah ke kitab, guru nih jenenge Imam Jadi saya ngesahno itu Imam Bulki ini Orang hamdani boten gak ngawur ya. Sinten Bulki ini Jadi gak main-main tapi saya sebetulnya nggak pati nopo masalah fikih itu kulonu masalah buatan fanatik kalau saya fanatik tuh kalau saya ditanya Allah, Hak neng Serpong ono perumahan nganakno Jumatan wong pulau neng pedalaman Purwodadi ana wong no Jumatan limolas, Iku do kangen aku kepen sujud mbak aku. Kangen sunai nabiku yaiku nak Jumat, nak dino jumatiku Jumat. Piye-piye sunai nabi nak dino jumatiku Jumatan titik matang pulau pura pokoknya berjumat, Jumat. Jumat. Eh, cuma cuma cuma cuma kok dhuwur. Kulo iki cek eling ya pertanyaan kacau sekali pantan ya, ya le Gus Gus. Wong dina cuma kok dhuwur. Ngono, dekne ya wong bodoh tapi oleh eh, sekali masuk akal lagi le Gus Gus wong Jumat cuma kok. Dinane apa iki? Jumat. Lah salat kok dhuwur. Kan <laughs> wis aneh. Wong dinane Jumat kok salate. Mau perkara gak? Gak Nah soal Imam Syafi'i menfatwakan begitu kan dulu beliau hidup di Timur Tengah, semuanya Muslim, semuanya normal. Sehingga beliau bisa pakai ukuran ideal karena dalam kondisi yang semuanya serba nopo ideal. Kita ini kan hidup di daerah Purwodadi, Jakarta, Wong Samin. Ini Jakarta ada perumahan, Lu perumahan di Jogja di Jakarta. Sawangannya itu kan banyak. Paling yang Muslim hanya 60 persen, itu pun yang mau sholat hanya 30 persen. Atau misalnya ada 200 kakak yang mau sholat 30 orang, Masjid kadung dibikin oleh pengembang. Terus tiap Jumat duhur kan ngecek ya aliran sesat tidur dur Jumat-Jumat kok sholat sama-sama aneh kan? Mendingan kita terkenalkan fatwa ini tuh ini tidak sesat menyesatkan ini kitab mungkin kitab yang dipakai guru-guru kita. Makanya saya itu janggal. Kenapa sih setiap yang tidak mengesahkan alasannya neng muin ku arba'ina rojulan. Nah, ketemu aku muin sing diam. Ilmuin mau sing. Oh, nanti matun nanti matun, Titi matur gak gelem. Engko terusno ya debate ya. Nak si bro milisi ya tamu kowe macam bu. Si bro milisi, nak kon. Waduh ya kok rukun. Nah ning daerah tertentu mulasi ya, ono sebut. Milisi. Oh milisi Taliban malah. Milisi kan. Oh milisi. Ya apa? Malisi. Wah nasibnya jeneng-jeneng usaha ke. Nasi Zubair abe be Mbak Zubair itu di karangan jenenge Al Qolaid Al Lu'lu'iyah. Kalau rian itu dari nyari dokumen itu, mereka rian dereng dicetak. Itu siai kan nyetak. Lalu zaman di karang niku di derekno bahasa Al Mahfud, ya basal, basal ya basal sing yang terkenal. Termasuk di Zuriyah Damaran basal, Mengifu Mengibu turunan beri sambil kalian kulon. Ibu Eba Salu adik ibu itu adik kandung. Dia sami-sami turunan damaran. Mbah Sahal niku mentaseh kitab itu dulu. Itu Mbah Zubair <laughs> ngendikan kan. Masyur kan. Ajamiyun fasna bihi masih tak napa? Ajamiyun fasna bihi masih. Ah jeneng ajam sauni-unimu ngono jeneng. ya jajal Tirmidzi ku jenenge pira? Ayo. Zaman menteri agama iku muni apa? Tarmidzi Tahir ya to. Tapi nek ning desa-desa iku Turmudi sebagian desa-desa Tirmizi. Modo terkenal ya, Kang. Turmuzi, Tirmizi, Tarmizi. Oh, ora ana sing roh. Ora ana KTP ini. Lah yo iya, ajamiyun fasna bi masih. Ayo Imam Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah. Ana sing maca apa? Oke, nak mau coba. Berdisba atau Berdisba? Gini, nak mau coba? Wah, tafsir kan atau kan. Lah aku mau coba ya, Kan mau coba. Ya, ini semua itu berdespa ya. Ya berko aja. Napa? Ya kayak sing repot itu kayak gendeng nih, Gendeng-gendeng. Lha nanti yang Jakarta iku mau bareng iku wis kayak ini kutus rantro. Ah, eh, tahu desa bareng. Nggak tahu. Deket sini katanya deket kudus. Bareng. Bareng. Ya itu itu. <laughs> Eh, iya bareng bareng gendeng gendeng rendeng itu bapak punya teman akrab namanya Kaji Gobur itu orang padi itu nak ngajak bapak ya Nur Salim monggo golek pecel lele opo lele pecel lele lele nama sama cewek Nah kalau seperti itu kan orang Medan sama-sama baca eh orang Medan sama orang Jawa bacanya kan beda. Sama-sama eh. Makanya ada kaidah ajamiyun fasna bihi masyidah. Makanya kalau apa Pokoknya kalau jeneng-jeneng ajam itu serepot. Ya ada orang semua si bromulasi, sama apa sibro tadi? Malaysia atau kurung ngomong soalnya. Terkenal. Masir. Malaysia. Kujur soho, kena masir. Ukurannya, ukurannya masir. Oh, kono, maksudnya terkenal loh brand ya. Aku mau brand-brandan. Mohon kalau terus nongin. Ya. Niki jelas ya. Jadi Dawe Imam Bulki ini sebuti apa wakot ajaza sudah aja ajaza masih dipasih kot wakot ajaza onim nalu lama ayu solu al jum'ah Dawe Imam ini wahwa kawiyon. Faida qalladu mongko nalikane anut sapa ngakeh e jami'uhum. Tegese wong sing ora patang puluh anut mangkola hadil makolata. Fa innahum al jum'ah. Ya salat Jum'ah. Wa in ikhtatu lan namun ati-ati sapa ngakeh. Fasallau mongko salat sapa ngakeh al Jum'ah ta ing Jum'ah. Ya bacane fasallau karena ini fi'il mandi. Nak sallu ini fi'il amar, nak sallau napa? Fi'il mandi. Summa dhuhra dawe mukana hasanan. Umpama do ikhtiyat. berjumatan kok sholat duhur ku ya apik, tapi gak mengatakan wajib ya ora Nak mereka ikhtiyat bar Jumat kok sholat iku ya apik. Apik iku ya ora wajib kan. Lan gue buktain ora wajib kula mboten nanti ya ada. Engko nak kabeh ya ada rak dadi ada. Wajib. Nah kula nu makili sing ora wajib. Lan kula mboten buron ya ada. Dan saya berkali-kali ngalami gitu. Di kota ada perumahan ya begitu. Kemarin saya yang masih dulu tahun 8 berapa, 9 berapa itu di Purwodadi ya saya ada ya. Jadi ini penting saya mohon sekali. Yang seperti ini kita terkenalkan supaya kampung-kampung binaan rata-rata mereka tidak berani bikin jumatan karena nggak sampai 40 dan rata-rata ki setempat mengatakan untuk syarat sahnya jumat harus itu repot Kang. Oke lah kalau dalam konteks kayak Kudus, kayak daerah-daerah yang sudah hadoroh, yang sudah kota. Saya pun engkar kalau ada Jumatan yang kurang dari 40. Pokoknya daerah-daerah hadoroh lah. Yang ada sakofahnya, sudah punya tradisi, punya hadoroh Saya ulang lagi, saya pun engkar lah misalnya kalau di Kudus, di Rembang kok ada Jumatan berapa? Kurang 40. Tapi kalau di pedalaman Purwodadi, di pedalaman pedalaman atau di tengah kota tapi kayak tadi yang kasus apa? perumahan. Perumahan itu kan desa baru. Kalau Jakarta kayak condet kan mulai dulu ada habaib-habaib yang alim daerah Priyo. Tapi kalau yo bener Jakarta, tapi Jakarta ini perumahan ini kan orang baru semua. Ini kan belum punya tradisi ke keislam. Islam. Ya jadi mohon barokahnya ngaji ini itu ya. Pun ngentos adan mungkin kalau waca takdiri ya, badane sampun. Pun gini, kalau kalian ulama-ulama riyin. Niki kula waca sing teng Iana nggih. Terus niki takbir yang wonten teng kitab Iana tut Tolibin ya Sing dikarang dene Said Abi Bakar Sato. Ya kula bolak-balik ya, matur pokoke kitab Iana itu dekat sekali dengan kita karena niki Ya kalau bolak-balik matur misalnya kulo muridnya Mbah Mun, muridnya Mun murid Bakar yang ngaji Mbah Hasim, Mbah Hasim ngaji Mbah Mahfud Termas, Mbah Mahfud itu ngaji kalian saya tapi Bakar apa? Satu. Jadi orang yang sangat koribu ahdinnya, dekat dengan kita. kan ngeten dan beliau itu setuju kalau ada apa ikomatu Jum'ah, mendirikan Jumat meskipun tidak orang 40. Sementing ngurep sih, no? Kalau wajah ya. Ketika beliau mensarai tadi, mensarai wa kawiyun. Kalau wajah mana ya? Nah teng menikir niki 59. Kita nanti gitu, pokoknya kita murah nih, eh. Ya tapi tengkau lugu tadi wahwa kawiyun ayil lu bil jawas kawiyun. kalau waca gitu. Iklam anna amral jum'ati azimun wa hiya ni'matun jasimatun. Jasimah itu besar. Berjisim maknanya besar. Imtanna wahu biha ala ibadi. Imtanna itu memberi nikmat, memberi minnah itu. Dari kata mana itu. Faya min khoso isina Ja'alaha wa mahatta rahmati Wa harotan li athamil usbu Allah itu membuat Jumatan sebagai mahat rahmati Sentral dari rahmatnya Dan menjadi penyuci dari dosa seming Penyuci jirat disahnon Kan ya aneh Wali siddati i'tina isalafis soleh biyakan yabkoruna laha ala surus Ini masih cerita dulu Maksudnya pagi-pagi sudah pakai lampu untuk datang ke Jumatan Fahdar antataha wa nabiha Maka takutlah menyepelekan Jum'ah musafiron au mukiman Jadi meskipun di fatwa-fatwa fakir Kalau kita pergi qoblal fajri macam-macam Tapi kalau Pak sisa tetap harus Musa Musafiron kana au mukiman Makanya saat tadi pergi secara fakir saya ada wajib Jum'atan pun saya sering Jum'atan Musa pada lubal ubal kalau rian lagi, kalau bawa mobil lebih gampang lagi. Nanti ini sing komat, semandek. Nih. Jadi rasa ngenteni khutbah. ini ya. khutbah ya sowi pak. Nah, imami sing latihan niai wah ora barbar. Musafiron au mukiman walau ma'aduna arba'in. Jadi ya, anak itu unik. Beliau jelas fatwa. Kamu harus jumatan terus. Cek musafir, cek mukim. Meskipun dengan komunitas jumatan sing duna nopo arba'in atau walau ma'aduni arba'in. Ini kan jelas pelegalan dari yang ngarang Yana, itu guru-guru kita. Makanya saya tuh heran kenapa banyak Kia yang alumni pondok. Kalau ada desa binaan duna arba'in kok gak di sahkan ku ilmu ku kondi. Ini muin, muin di syariah antara syarat dan matan sama, sama-sama membolehkan jumatan meskipun walau ma'aduni arba'in. Kerah lagi tuh, coba wamuk ini aku yakin Hamdani gila royo ya lagi. Gak mu ijek ya fatwa. Maksudnya ngomong terus kowe orang. Kang Ali rai kelas darani fatwa, ngomong maksudnya. Orang ngomong. Angel temen darani fatwa ora itu. Berhenti jadi ngono kok ora itu. Lalu ini jelas walau ma'aduni arba'in ditaklidin meskipun itu gitu. terus wawaw yahdi mayasa ila sirotim stakim Beliau, beliau jelas sindirannya jelas. Nak wong tok hidayat. Iku rong patang pulau lah yo. Jumatan lu yo iya, oleh terus. Lu iya. Jumatan walau ma'aduni arba'in terus beliau kan wow wow ya di mayasa ila siroti mustaqim. Wis tak ngamek oleh kampanye. Tapi lucunya di Indonesia yang notaben kitab fikihnya temuin rata-rata tidak mengesahkan Jumatan yang duna. Alasan oh ini Syafi'i. Syafi'i sing lah rumang samu saya tapi bakar satu gak luwe sapi di bangkuwe. safi safi emu safi yo. Sing iya ana rumang samu gak madzhab. Lah Imam Bilqini rumang samu gak Oh, oh, ngaji cek maknani wae kok gegere ra karuan. Ngono ae cek tuku jebrok. Lek ngaji, ngaji deh jebrok kok fatwa. Cara pulau ya kecuali daerah-daerah punya kadoro kayak Kudus, kayak Rembang yang ya itu cara pulau ya ono terlalu lah. Wajib ditakzir lah maksudnya. Tapi kalau daerah binaan ya itu di sini tabaruk. Ini kitab yang termasuk populer kitabnya sekarang. Ini karangannya Al Atos. Tapi kitab sekarang yang ya katanya Habib Zain, angkatan saya banyak lah, ya kakak-kakak angkatan ini ya orang-orang baru. Nah ini sampean biar tahu bahwa antara ulama dulu dan sekarang itu sama. Sama-sama punya komitmen ikomatu syairillah. Siar-siar Allah itu harus berdiri. berdiri. Gak boleh karena mengejar ideal 40 kemudian kamu tidak sahkan kemudian kampung itu tidak bikin apa jum akhirnya orang aneh mau duhur duhur kok apa jumat jumat kok duhur ini kalau mau kan Zikru kalami sayyidin ini mungkin kalau tinggal Mana sampean pegadakno ya tak kok hamdan ini Tapi cokon mojo Fatwa malah aduk dintim Qala radhiyallahu anhu innal habib Ahmad bin Zain al-Habsyi rahmatullah rahimahullah Masa ila ahliku Ini konteksnya gini Masa ila ahliku rasoghirah Wa ayuki ayukimu al-jum'ata wa ilam yakunu arba'in Wa ilam yakmulu arba'in siyama ida tama'a sama niatun Awisna asyarah Ukurannya itu ya 8 atau 2 Terus Walam yakmurhum bi'adati zuhri Memang harus tegas karena kalau iada ini nanti kesannya itu yang kemelek ini loh Kang nak iada. Lah apa Jumatan barang nak jebule cek kondur dhuwur meneh mesti ngono <laughs> yakin tak jamin Cangkemelek itu kan khas loh. Mulane cara kula nek kadung wani nggih Jumatan jodoh kon duh mesti mutung Kang Ali. Kalau apa kangelan-kangelan Jumatan ejek kon. Makanya menurut saya gak oleh separuh-separuh sekali Jumatan ya, dada ngono ae pokok. tuh to Pak Basri, sekali kok durne kan terus pikirannya Lagi kenapa bah kok dur malih? Mergo potensi gak salah ada orang usah sholat menisan dur langsung. Ini kan ngadepi orang awam loh ya. <laughs> sing karawak mengene iki Mulai cara kula niku ora usah ya ada. Cara kula sebaiknya di desa-desa itu enggak usah. Anggap baik inna wa ta'ala yuhibbu an tu'taru khasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimu. Allah itu suka kalau rukhsahnya diterima, diskonnya diterima. Kalau waca wa amarahum ayuqimu al-jum'ah terus Dewa ukurannya lasiama idastama idza sama'a awisna asyara min ahliya. Cara kula misalnya di perumahan di Jakarta ada sudah ada masjid biasanya pengembangan sudah ngasih pertama ada yang sadar lah pan pedotan santri ono sing pedotan kiai ono sing wong frustasi biasanya nang mau perumahan kan wong bingung kabeh nah kumpul-kumpul lah saya jumatan jumatan tapi lah mergawe salat fatihah halal wis kafaro ya apa jumatan wa idul masakin wis Sekak wahajul apa wahijul fuqara wa idul masakin nih gawe id kecil-kecilan wong walun Ya minimal nomor disebut walun Awis nasar utawa berapa? dua belas Terus walam yakmurhum bi adati dzuri. Habib al habsi ini tidak memerintahkan mereka mengulang apa? Dan ini ada kata ila rasohiro makanya saya bilang kalau dalam konteks pembinaan kayak perumahan atau desa-desa binaan nggak apa-apa. Tapi kalau yang ada hadoroh kayak kudus ya tentu kita ingkar. Makanya saya tadi nyontohkan kenapa saya tambahi desa binaan tuh perumahan karena kalau ahlu hadoroh kan berarti mereka taksir, pepeko kan apa? Imam harus ngobrai mereka kalau ndak harus ditak. Dan dengan itu kirimno satpol pp obrain arah gelem apa? <laughs> Sebentar gitu, gitu. Paham ya? Terus walam ya'murhum adati zuri wa ja'ala dzalika ilaihim kama nukila an ahli ilm. Fa inna ba'dahum ya'muru adati zuri wa ba'dhum yaktafi bi shalatil jum'ah. <laughs> Ya, terus yang yaktafi ini kata Habib Al-Habsyi wa kadzalika as-salafu radhiyallahu anhum yaf'alun. Jadi cara konsensus itu menang yang enggak ya ada. Di sini ada saya yang pro enggak ya ada. Di bola aku sama enggak ya ada. Makanya santri kuloro balik lo, sembrono, sembrono. Wong kowe ngalim aku kok ora anut aku. <laughs> Dari alasan ikhtiyat. Oh, iku ora ikhtiyat iku bodoh, ada repot iku malah ngel-ngeli wong iku. E Karena pikiran saya sederhana, kalau mereka sudah gelem Jumatan, Kang, desa-desa binaan, mbok wajib no dhuwur mesti cangkem lah lah opo le bah kangelan Jumatan, nah akhirnya tetep dhuwur. Makanya ndak usah wae ben. Lah engko nak mereka seneng mergo Jumatan wasik ketemu konco lali utang ngomong wakil fukara wa idul masakin terus khutbah aja suwi-suwi mari bosen dimana dawe dawai nabi kan ngono ah, min ma'in nadir ketara fakir wong pinter ora iku nak khutbah cepat anggar khutbah suwe serai iso ngaji kita latihan nyai soalnya kamu pilihannya lor tapi nak dawe nabi jelas wa yutilu sholata wa surul khutubal jumu'iyah jadi khasnya nabi nak sholat suwi nak khutbah cepat cepat songko iso <laughs> aja cepet mergo iso cepat songko iso jadi cepat tapi kualitasnya tetap mutu aja cepat songko gak iso iku rukune sing ra diwaca nah, Wabaduhum yaktafi bi sholatil jumat wa kadzalika as-salaf radhiyallahu anhu yafalu. Alasannya gini, khirson ala fi'lil khairi wa iqamatas sa'air. Ya butuhnya ini tetap ada siar Islam wis kadung darane iku dina Jumat. Saulang Islam wis kadung darane iku dina kemudian tidak diramekan dengan wujudnya Jum kan ya dadi aneh nggih mboten. iya, eh, Islam kadung darani dino itu jenis dino. Kemudian tidak disiarkan, nggak diramekan, nggak dielakkan dengan jumatan. Makanya selakoni wae. Ini angka yang disebut 8. Tapi kalau di mata kembali, itu alam disebut 6. Pokoknya aja loro ya. Nah loro itu gak seru ya. Ya memang ada ulama alasannya gitu. Jumatan dari kata jam jamun, mana nih kelom. Wong jagongan nak loro darani sak kelompok apa wong berduaan? Berduaan. Makanya king kiro kiro wong nih kelompok geng ngopi mana nih ya wong wolu bareng-bareng Geng motor ya wolu. Wong loronan raiso darah darani geng. Jadi darani Jumatan udah ada kata jamun. Ya makanya harus apa? Kelompok. Makanya beliau di sini ngitung 8. Pinten? Tapi sebetulnya nggak harus 8, 6. Pokoknya aja papat dereng. Geng. Wot, telu cek trio Pak Basori urung wong darani urung geng. Papat. Wah, belum belum ya, Pak. Udah, udah. Perasaan kula nak papat itu cek Urung geng. Nganggo rasa Indonesia mau carane grup iku, Bro. Mau malah tak ribu empat puluh. Nggih pokoke nak teng mriki teng sing mastur niku sing niku delapan ini yang disebut. Tapi cara kula 6. Pokoke sementing dikawiti lah napa? Dikawiti. Niki tata kula fatwa-fatwa. Berarti tadi sudah ada kitab tiga ya. Mu'in, I'anatut Thalibin terus niki kitab jenis kitab Tadkirun Nas. semua Tadkirun Nas. Khirsan ala fi'lil khairi wa iqamati syair. Lah yang ini malah yang terusannya takbir ini ekstrim sekali. Walibadil ulama itaklifun samahu jenenge al qaulut tam fin iqadil jum'ah bisalah satin ahaduhum al imam jadi orang kitab jenenge al kaulutam. Maksudnya kaulutam itu fatwa yang sempurna dengan sahnya jumatan dengan orang tiga yang diantara tiga itu yang satu jadi imam. Jadi makmum meloro Wah ya tugas kabel ya. Imam khotbah tok komat tok adan. wah. Wong jenenge kitab al kaulutam fin ekodil jum'ah bisalasatin sing ahaduhum al imam. Tapi ini tentu doif ya yang seperti ini. Makanya di sini mau disebut wali di ulama. Pakai sikot tabri'ah. Tabri'ah itu yo no ulama sing darani bahkan orang tiga pun kira-kira cara wong Jawa redaksi yo no ulama sing itu kalau di kitab-kitab usuli kan ada kaidahnya kila itu sikot di kama kolabak duhum sikot tabri'ah itu kan ada aturannya hmm, simpen tapi ojo fatwa Ya diterkipi sik terus golekno makna. Engko cocokan wek Kang Ali terus fatwa jenenge istihad konsensus. Nggih, kula setuju dawuh Gus Haji ngoten. Saat ora ana mustahid Gus, sing ana iku bahsul masail. jenenge istihad jima'iyarnya istihad bersama. Karena otak kita satu tidak cukup sebagai mustahid terus kon jadi gue golek bolo. <laughs> Tapi yo golek bolo sing mutu lah gue Golek sing padha gobloke ra katamu, Golek sing padha ra khatam, ki khatam. Khatam. Wow, jo jo jo, Gue aku kalah. <laughs> Dan ini penting saya utarakan, saya itu hanya punya niat setunggal. pie ya. pie Jumatan itu termasuk syiar Islam. Terus Nabi nak ngendikan Jumatan Sayyidun Ayah. Terus fadilahnya Jumatan kayak itu. Yang datang kayak yang datang di jam awal kayak korban unta, korban sapi macam-macam. Sampai disebut wahidul fukoro wahidul apa? Masakin. Dari sekian fadilah ini terus kemudian hilang hanya karena jumlahnya tidak 40. Mana ada desa binaan langsung umatnya 40. Kadang nyai nganti era era di umat Nabi Nuh lho jadi nabi ku saya ketahui umatnya mau walong pulau Kok kue jadi kiai? Tapi langsung di umat patang pulau jumatan kabeh. mau matang pulau tenan jumatan kabeh problemnya di antara mereka ada umi yang nggak sah sholatnya kayak tadi yang dibakas muin. Kalaupun 40 sudah 40 kan ada problem. Ada saja yang dua tidak sah. Padahal kali yang dua tidak sah semuanya ikut tidak sah karena syaratnya jamaah harus 40 ini sah semua. Masamu kamu gak ada masalah. Selama 40 pun ada ada masalah. Dia buat tadi kan seperti ada masalah. Malah kalau suwon ya nih baru kalian bahas yang pendiri pondok damaran sebagai kalau suwon mungkin niki ibadah Ramadan mungkin mungkin kalau ngawas terakhir mungkin ibadah sawal kalau pikir malih mungkin ini ibadah niki kalau langsung ke Jogja pergi nopo Senin Senin siang kalau nonton acara teng sarang teng teng Anwar lah Biasanya kalau ngantar teng Jogja itu akad, tapi kalau hari ini kalau ngantar teng Jogja kodok takjil, ya. takjil, takjil, takjil tugas. Ini jelas kalau seneng ngaji nanti ini seneng. Kalau suwun sama niru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyur, Nabi datang ke masjid, ada satu kelompok yang berdoa. Terus ada kelompok yang diskusi fikih. Nabi ini cerita di Ihya di kitab Majmu. Nabi ikut gabung yang sedang yata alamu al yang sedang diskusi hukum halal haram. Kata Nabi ngendikan amma haula mereka itu fayatun mereka berdoa. insya Allah aja illa ya. Enggak. Mereka itu orang-orang yang berdoa. Kalau mau bergendak ya disembadani nak ora ya ora. Terus tapi kalau mereka ini belajar ilmu maka selalu baik karena ilmu itu selalu baik. Ora itu dulu ana langit bumi. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm. masyhur ini. Kata Nabi, wa inna talibal ilmi sebagian riwayat wa inna mualliman nasi al khaira itu didoakan semuanya hatta khut fil bahar. Itu masyur. Jadi nah, saya ulang lagi ya, ada dua kelompok, yang satu berdoa, yang satu belajar. Orang jangan Nabi masuk, orang kan mikir ini Nabi ikut kelompok yang mana. Ternyata Nabi ikut kelompok yang nyata alamu nafik ya yang belajar apa? Karena ini fakir mendesak sekali coba. Orang bisa wiridan karena ada masjid. Orang bisa wiridan bersama-sama karena ada jamun. Nah ini kalau ulama fakir gak mengesahkan, ini jamun gak ada semua. Sampai orang berbondong-bondong ke masjid karena ulama mengatakan itu wajib berdoain. Sehingga wong arah arasan lah, tangi turullah, lagi sumpeklah Jumatan. Baru kayak ulama darani wajib. Bareng wis do Jumatan, kiai sing toriko lagi mimpin wiridan. Wiridan isa yo ya bergantung carane sesuci sah, carane toharop sah. Mereka kumpul mergo fatwane ulama fikih iku wajib. Tapi lagi-lagi nggak bisa kita nggak bergantung sama fatwa fikih ini tidak. Nah khawatir saya kita salah fatwa mengatakan Jumatan harus 40 terus tidak mengesahkan yang dunal arba'in. Akhir rano desa binaan latihan gawe Jumatan. Mergo fatwani samnya. sing jari ini berdasar Fathul Muin. Jari cara Muin sing arang cek sugek Muin ku sing dilecung. Wong aku sing arang Muin cek eling. Ning kono tak terterano wasu ilal bulkiniyu. Hilang bah pas babiku hilang. <laughs> Nah saya kecewanya bukan apa-apa Kang. Kalau takbir itu ada di majmu atau kitab-kitab yang aneh. Mungkin kita maklumi ya. Takbir ini kan ada di Kitab yang sangat terkenal. Terkenal judulnya maksudnya. Nggak jerone nyatane doraron. Saya, saya mohon sekali ya, seperti ini harus diterkenalkan. Karena ciri utama agama itu dimaklumatkan. Saya ulang lagi, ciri utama agama itu dimaklumatkan. Makanya kata Allah, ya tanah zalul amru fina hunna, dita'alamu anna ala kulli se'ing qadir. Jadi tujuan Allah urusan diperjelas supaya kamu tahu. Apa supaya kamu tahu. Makanya agama ini liu zirahu ala dini kulih supaya semuanya jel, jelas. Caranya jelas ya ulama harus memaklumatkan. Itu yang dimaksud idza zuharatil fitan wal bid'u yudhiril alim il nah, wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Jika hukum itu pating selingkrah, fitnah pating berserakan, fal yudhir mongko wajib ngetokno sapa al alim wong alim ilmahu eng ilmune wong alim kudu ngetokno ilmune carane yo dimaklumatkan bahwa sahnya itu ada di muin, ada di iana, ada di kitab tafsirun nas. Kita omongkan. cocok dimpet dewi. Fal yudhir al alim ilmu. Ya kula balik mal idza zuharatil fitan wal fita'u fal yudhiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi Justru kalau kita tidak memperlihatkan ilmu kita malah kita mendapat laknat. Ya muni ya al-Fatihah. Ya kan ya kan sa'in. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur. Allahumma ya ilahana ya wala kalhamdu kama yambahu ini jalali wa jika azim sultan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala khulika Ibrahim wa nasiika Musa Sofiika Isa manasad tuhi wa tanfiika wa salli ala ambiyaika rasulika asmaik Allahumma ja'alna ya wa muta'akhina fika wa muta'adidina fika wa mutanasirina fika wa mutabadilina fika ya wa mutahabina fika wa mutazawirina fika hatta haqqat lana mahabbatuka ya Allah Inna kakulta ya wa bilisani habibika Muhammad ya wa haqqat mahabbati lilladina tazawaruna minajli wa haqqat mahabbati lilladina tazawaruna wa haqqat mahabbati lilladina tahabbuna Allahumma ya Allah urzukna ya Allah wa ikhwanana wa hibbana mahabbataka wa mahabbata rasulika wa mahabbata ihya'i sunnatika wa hatta namshi fi hadi nurim minka ya Allah wa hatta nafraha ya Allah bitasbihika wa tahmidika tasbih wa hatta nafroha ya Allah fi ului kalimatika ya fi hadid daru fi hadil al Indonesia ya Allah irhamna warhamnal jami' ya Allah wa inna la tikrika wa syukrika wa husni farihina masrurina muna'amina ghanimina salimina mu'afina min kulli balad dunya wal akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi subhana rabbika rabbil izzati amma うん。